Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi washabihi wa Kita meneruskan bacaan kitab Ulul Maram Idrus oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan sudah menyelesaikan pada <clears throat> ya pertemuan terakhir lewat di kitab Usalah. Ini kitab Sholat di bab yang ke-13 Sholatul Khauf. Sholat Khauf ini sholat ketika di peperangan, merasa takut. Mempunyai tata cara yang khusus. Yang apabila mungkin dilakukan ketika sholat biasa, batal sholatnya. Jadi mempunyai sholat keadaan khusus. Sampai disebutkan terlewat boleh dalam keadaan berjalan, boleh dalam keadaan tidak menghadap kiblat, Bahkan satu rakaat saja sholat maghrib, satu rakaat dur, satu rakaat boleh. Mula alam. untuk kesimpulan yang kita bahas. Berikutnya kita masuk bab yang ke-14, bab sholat idain. Bab sholat idain, sholat dua hari raya. Ya, sholatul idain, ya, dua hari raya. <clears throat> Disebutkan oleh Imam Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah di Taudihul Ahkam. Ya, lebih aman kita membaca orang sudah meninggal. Pembahasan syarah buku para ulama telah meninggal. Pastanna pastanna biman kot mata. Barang saya mengambil sunnah, mengambil sunnah dari orang yang sudah menikah yang mengakhiri hidupnya dengan kebaikan insyaallah. Seperti Imam Sunani, demikian juga ini, ya Insya Allah Walaupun ada sedikit kritikan tentang masalah-masalah manhaj dan sebagainya, tapi Insya Allah dipakai buku beliau. Ya, ada pun orang masih hidup kadang-kadang kita <clears throat> belum tahu bagaimana akhir dari mereka. Sebutkan di sini sumia id dan diberi nama id bisa ditulis. Kenapa dikatakan id? Lianau yaudu karena dia kembali. Ada yaudu idan karena dia itu kembali. Wa yatakarrar berulang-ulang bima Allah bihi alaibadi dengan apa yang Allah berikan kenikmatan dengannya kepada hamba-hambanya. Minal ibadat wa syair dari ibadah-ibadah dan syair-syair. Ya, nah, jadi itu. Dikatakan id kenapa? Karena dia berulang-ulang. Idul Fitri setiap tahun ya sekali kalau saya tahu kan dua, dua kali id Idul Fitri Idul Adha gitu. Dikatakan iden berarti dua hari raya, dua hari yang berulang-ulang. Ya, untuk kemudian mempunyai ibadah-ibadah tertentu. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Babima bima bihi alaihim minal bahat wa Dengan apa yang Allah berikan juga pada mereka dari perkara yang ubah ubah Sebutkan boleh di hari itu tuh perempuan-perempuan eh, gendang, rebana seperti itu dengan tidak berlebihan boleh seperti perkara arus pernikahan di waktu seperti ini boleh. Yang di waktu-waktu yang lain ya dibicarakan tidak boleh. ibad demikian juga makanan-makanan yang baik-baik nah yang Yaumul Id, yaumul aklin wa syurbin wa dzikrullah. Hari Id itu hari makan dan minum dan zikir pada Allah. Demikian juga yaumul tasyrik, hari hari tasyrik, hari dimakan, minum. Kemudian juga alati yadharunaha yang mereka tampakkan dengannya oh wa yatamatta'una biha mereka bersenang-senang di hari Id tersebut fi hadaini yawmaini dua hari tersebut Idul Fitri Idul Adha ya itu Faminha fitr antaranya berbuka sebelumnya berpuasa satu bulan ya, Insya Allah sebentar lagi kita masuk ke Ramadan ya, mungkin ya, sekitar 22 hari sekitar itu ya asalnya berpuasa di bulan tersebut kemudian ketika masuk Idul Fitri ya faminha fitr makan, boleh makan. Biasanya puasa, tapi boleh makan. Badal man'i setelah dilarang min mubah itu am dari boleh-bolehnya makanan-makanan, wasyarab dan minuman, wanikah dan nikah. Ya suami istri wata basut, bil dan tabasud ber ya ini istilah kita ya berlapang-lapang. Bukan berarti berfoya-foya dalam hal mubah, ya, ini makanan minuman tapi itu berlapang-lapang. Minum. Kadang-kadang dulu kalau pas itu ya tidak pernah minum Coca-Cola, di itu minum Coca-Cola itu masuk harganya mahal dulu minum Coca Cola yang biasanya nggak minum itu Batahani memberikan tahniah selamat Idul Fitri ya, Idul Adha <clears throat> Baziarat menziarahi keluarga-keluarga yang ya kadang mengkhususkan waktu itu nggak pernah mendatangi kerabatnya yang jauh kecuali dari itu Ya, biasanya kan itu mudik, pada mudik mereka menziarahi keluarga-keluarga mereka. Basyukurullah dan syukur pada Allah Subhanahu Ya, demikian. Dengan badan yang sehat dan melaksanakan siar-siar yang agung, ya, seperti sedekah di Idul Fitri, takbir, sholat, ya, ataupun ketika menyempurnakan manasik haji dan sebagainya. <clears throat> Kemudian juga wali kuli ummah, ayat. Ya, ayat dua. Setiap umat mempunyai id-id, ya. Dan untuk kaum muslimin yaitu Idul Fitri dan Idul Adha menampakkan di situ farah gembiraan, kegembiraan, surur, ya, kebahagiaan. Bimurul waktiha dengan melewati waktu-waktu tersebut. <clears throat> Biidai al-fitr wa nahar. walakin amadallahu al-muslimin akan tapi Allah memberikan kepada kaum muslimin bi idai dengan dua id al-fitr wa nahr. Ini Idul Fitri dan nahar yang munahar, ini menyembelih itu latar. Ya itu. Kemudian juga disebutkan di sini yang perlu diperhatikan <clears throat> Wala ta'zim zaman tidak boleh untuk kemudian mengagumkan waktu-waktu wala makan demikian juga tempat lam yati ta'zimu yang tidak datang pengagungannya fisar dalam syariat. Ya hati-hati. Kita tidak boleh melakukan id kecuali sudah disyariatkan. Wadalika ka'tadami mau ka'tadim maulid Nabi. Seperti apa? Mengagungkan maulid Nabi. Nah, tidak boleh. Mana dalilnya? Buku ini mungkin tidak pernah dibaca oleh mereka ini. Ya, karena disebutkan ini nggak akan diambil Tidak boleh mengagungkan hari, zaman atau tempat harus ada syariatnya. Tidak boleh seperti apa mengagungkan Maulid Nabi. Ya. Au dzikra, au Isra Merot, ya, hari Isra Merot, Wa Badr, hari perang Badar. Wal Fath wal Hijrah dan sebagainya. Satu Mekah ataupun Hijrah. Ya, tidak boleh. Kalau ditampil goblin berkata di goblin eh, buku-buku mereka sendiri sebenarnya. <clears throat> Eh Etiqad dalika qurbah min adamil bidah. Keyakinan demikian sebagai pendekatan diri pada Allah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj merasa itu mendekatan diri pada Allah. Ya, sampai meyakini Nabi hadir di majelisnya itu, ya seperti itu. Termasuk paling besarnya bidah, min adamil bidah, paling besarnya bid'ah, wa akbahi sayi'at dan paling jeleknya kejelekan-kejelekan. Fayam bagi lil ajis anil ingkar hadil mungkarat ala yahdur masjid ala di fi. Orang yang tidak mampu untuk mengingkari hal seperti ini untuk tidak hadir di masjid yang ada hal tersebut. Fataksiru di ahli bidah manhun anhu. Membanyakkan hitamnya ahli bidah dilarang. Nah, kalau nggak bisa melarang jangan ikut. Karena ikut mereka berarti seakan-akan apa? Membesarkan perkara bidah tersebut. Ya itu. <clears throat> Watar kilman hian wajib, meninggalkan yang dilarang adalah wajib. Kalau saat Nah, eh, ini sungguhan di beliau. Ya, ini tentang masalah itu. Berikutnya disebutkan di sini hadis yang pertama, orang Allah taala ini bab yang belas 14 bab al idain. <clears throat> hadis ke satu dan dia adalah hadis yang ke-451. An Aisyah dari Aisyah radhiallahu anha pernah mengatakan di sini sahih ya. Hasan tentang permasalahan <clears throat> kapan hari Id ya demikian Idul Fitri Idul Adha Qalat berkata Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fitru Idul Fitri ya fitr ini berbuka sebelumnya kan tidak boleh makan tidak boleh minum, minum kemudian hari itu boleh berbuka adalah yauma yuftirun nas hari manusia itu melakukan futur melakukan berbuka juga jadi Idul Fitri itu adalah ketika manusia itu berbuka wal adha yauma yudhinas dan idul adha ya itu adalah hari manusia menyembelih itu ketika mereka menyembelih ya ya kurban maka disitulah nama itulah ya. Rawi terimiti mereka nama terimiti berkata alimam Imam As-Sunan taala hadis anak mana hada sebagian ilmu berpendapat hadis ini mana adalah al fitru wa ma'al jamaah wa mu'dhamin nas. Berbuka dan puasa bersama dengan jamaah. Jamaah jamaah orang yang banyak. Wa mu'dham dan kebanyakan manusia. Itu. Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah bersama dengan kebanyakan manusia. Intaha berarti selesai dengan lafaznya. Bidalil ala annahu yu'tabaru fi subutil id muwafaqah linas. Di sini ada dalil bahwa tetapnya id itu dengan menyesuaikan muwafaqah sesuai dengan manusia. Manusia buka, buka. Manusia puasa, puasa. Wanal mufarid bimakrifat yaumil id, orang yang menyendiri tentang hari id, firuqyah terhadap ya yajib alaihi muwafaqah ghairihi. Harus mengikuti ya orang yang lain. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan tentang Quraib, ya hadis Quraib ini, mau disebutkan yang panjang lebar. Kemudian juga disebutkan Wa ta'ala hadis Ibnu Ibnu Abbas bi annahu yahtamilu kemungkinan annahu lam yakul bi ru'yati ahli Syam. Ibnu Abbas tidak mengambil pendapat ahli Syam. Lihtilah bil matalik fi Syam wal Hijaz. Ini pendapat Imam Syafi'i. Nah, kalau ikut buku ini berarti setiap negara punya tempat melihat masing-masing. Ya kalau mengikuti pendapat Imam Sonani berarti setiap negara Indonesia punya ru'yah sendiri. Jadi Ibnu Abbas beliau tidak menganggap ru'yah orang Syam karena perbedaan matolik tempat-tempat melihat di Syam dan Hijaz, di dan Hijaz ini di di Madinah. <clears throat> Mekah Madinah. Itu. Ini menurut beliau ya berbeda-beda setiap negara. Ini permasalahan khilafiyah yang sering kita ulang-ulang. Itu. Jadi menurut hadis ini bahwa Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah hari manusia itu melakukan itu. Berikutnya hadis yang kedua, wa Nabi Umar dari Abu Umar bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dikatakan radhiyallahu anhu yang tepat adalah radhiyallahu anhu. Ya ini Anas bin Malik ya. ya. Abu Umar bukan Imam Surani <clears throat> Ansori. Ya, karena Anas bin Malik kan seorang Ansor. Namanya Abdullah min Sigori Tabiin. Ini termasuk Tabiin yang kecil. Dikatakan Sigori Tabiin itu yang melihat sahabat sedikit. Bukan berarti umurnya muda anda. Yang melihat sahabat sedikit saja namanya Sigor. Kibar Tabiin itu banyak bertemu para sahabat. Meriwayatkan dari sekelompok dari para sahabat wa umira ba'da abihi dan dia diberikan umur yang panjang setelah bapaknya itu Anas Malik zaman atau Milan, waktu yang panjang juga. Mari di sini dari Abu Umair seorang tabi'in an umumatin lahu umumah itu akmam dari paman-paman dia. Dari sebutkan siapa nama pamannya ini. Minas sahabah dari para sahabat. Ya. Di sini sahih ya. <clears throat> Ana rokaban jauh sesungguhnya ada rombongan pengendara, ya, ada rombongan yang datang mereka yang menaiki kendaraan. Bahasa itu maka mereka bersaksi anahum ra'u hilal, sesungguhnya mereka melihat hilal. Apa hilal itu? Bintang eh, bulan sabit. Itu biasanya dilihat setelah matahari tenggelam. Kalau sudah masuk Syawal atau masuk Sya'ban, setelah tenggelam matahari itu keluar sebentar matahari itu, eh, eh, apa bulan itu. Jadi matahari tenggelam di arah barat, kita lihat di situ juga beberapa saat keluar di situ apa? Bulan sabit kecil. Sebentar saja, mungkin tidak ada tidak ada lima detik, tidak hilang dia. Ya itu. Maka apa? Itu sudah masuk bulan yang baru. Maka di sini rombongan ini yang datang <clears throat> bersaksi sungguh mereka rohilal mereka telah melihat hilal yaitu apa? bulan sabit. Bil amsi kemarin, kemarin sudah lihat. Malam berarti, malam kemarin sudah lihat ada bulan. Fa'amaruhum fa'amaruhumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka para sahabat, ya, amaruhum Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka para sahabat tiru untuk berbuka karena ini rombongan kemarin malam lihat kita nggak lihat kemarin mereka lihat dan mereka naik onta dekat saja kan itu jaraknya kita pernah sebutkan Safar itu berjalan kaki eh, dikatakan safar berangkat pagi sampai sore pulang balik itu namanya safar dekat. <clears throat> Jadi kemarin malam ya maghrib setelah maghrib mereka melihat. Kemudian datang kepada Nabi di siang harinya Nabi merintahkan berbuka berbuka karena mereka kemarin lihat. Nah itu <clears throat> dan jaraknya nggak jauh kan itu. Maka Nabi merintahkan mereka para sahabat untuk ayo untuk berbuka. Wa asbahu dan waktunya salat itu sudah habis. Kan datangnya kabar setelah salat duhur. Tidak bisa salat itu lagi. Ya berbuka saja. Salatnya besok. Wa asbahu dan apabila berpagi hari besoknya asbahu pagi harinya besoknya ayaghdu ila musallahum untuk mereka berangkat pagi-pagi ke tempat tempat-tempat mereka di lapangan. Rahmat Abu Dawud Meriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud wa hadza lafzun lafaznya beliau. Beliau Imam Abu Dawud wa Isnadu sahih, sanadnya adalah sahih. Ya itu. Soal Imam Sunani jelas ya di sini ya. Wa hadis dalilun hadis ini menunjukkan ala anna salat al-id sungguhnya salat id tusolli dilakukan fil yaumi di hari yang kedua. Haitsu ingka safal id yang mana tersingkap id ba'da khuruji waktu salat. Setelah keluarnya waktu salat. Sudah habis, datang kabar setelah duhur. Ya sudah buka aja sholatnya besoknya. Ya itu. Maka di sini dibahas <clears throat> tentang permasalahan ini. Ini pertama tadi bahwa Eid hendaknya bersama dengan manusia tentu saja di atas kebenaran ya. Kalau kemudian dengan hisab itu tidak dipakai. Hisab adalah kita berhitungan waktu itu. harus melihat Kemudian juga waktu sholat itu kapan? Ya, mulai dari apa? <clears throat> sebagaimana sebagaimana sholat duha. Matahari ya kelihatan sudah agak tinggi satu sepenggalan satu tongkat sekitar itu itulah waktunya sholat id. Selesainya kapan? Ya tadi waktu sholat id bisa badi sams dengan tergelincirnya matahari. Ya ini sebelum waktu zuhur itu. Kalau sudah tergelincir waktu zuhur masuk, berarti sebelum masuk waktu zuhur dengan tergelincirnya matahari. Ada hadis tadi kita sebutkan. Nah, itu. <clears throat> Kalaulah sholatnya waktu itu, Nabi kan akan sholat setelah duhur kan, tapi Nabi kemudian melakukannya di pagi hari besoknya. Nah itu. Kemudian juga apabila diketahui ida ulima apabila aliman nas apabila manusia mengetahui ana yaumam semuanya hari mereka itu id sudah id ya asna dari kalium di tengah-tengah hari tersebut jelas tadi kita sebutkan kalau sudah mengetahuinya itu setelah sholat duhur dilakukan besoknya sebagaimana habis yang tadi kalau dia mengetahuinya jam 7 jam 8 pagi ya boleh langsung melakukan sholat ini di, di waktu tersebut ya demikian di sini nanti. Ya,